Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf saya bertanya di luar tema. Eh, beberapa hari ini media sosial diramaikan dengan peristiwa pembacaan Al-Quran dengan menggunakan langgam Jawa. Sehingga banyak memicu perbedaan pendapat di masyarakat. Dan hal yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita menyikapi masalah ini dan apakah diperbolehkan membaca Al-Quran dengan langgam Jawa ataupun dengan langgam, langgam lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran itu kalamullah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang dengan lesan Arabi. Lesannya adalah lesan Arabi. Tidak boleh dijerman-jermankan, tidak boleh dijawa-jawakan, tidak boleh di spanyol spanyolkan Karena lesannya lesan Arabi. Bagaimana makna lisan Arabi? Sesuai dengan aturan di dalam bahasa Arab yang selama ini dikenal dengan ilmu tajwid dan ilmu qiraah. Jadi tentang memberikan hak-hak hurufnya, makharijul hurufnya, tentang mudud matnya, tajdid, dan semuanya itu ada aturan itu lisan Arabi. Maka semua bacaan yang bertentangan dengan tajwid dan yang lainnya adalah tidak diperkenankan. Misalnya Al-Quran Kul Wallahu Ahad. Kalau kita membaca Kul Wallahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid, Walam Yulad, Walam Yakullahu Kufwan Ahad. Lagu mana ini tadi? Lagu siapa? Di Arab juga tidak begini, di Jerman juga tidak begitu, ya kan? Tetapi terpenuhi hak-haknya itulah lesan Arabi. Artinya harus kul huwallahu ahad. Allahus Samad. Lam yalid wa lam yulad. Baik. Lah kalau bahasa kalau Al-Qur'an diikutkan lagu dan lagu itu ada panjangnya sendiri. Apakah dandang kulo? Ini kan sudah punya lagu. Lah kalau Al-Qur'an disesuaikan ini yang rusak, pasti salah. Anggap saja ibu punya lagu Garuda Pancasila. Sekarang kul wallahu dengan nada Garuda Pancasila. Ya rusak. Haram hukumnya. Ini yang jadi masalah. lagu Al-Qur'an disenandungkan dengan tatanan lagu yang sudah ada. Makanya Al-Qur'an ngikut lagu. Kalau orang membaca Al-Qur'an dengan cara Jepang, karena memang lidah lidahnya orang Jepang begitu, cara Jawa misalnya bismillahirrahmanirrahim. Asalkan benar hurufnya terpenuhi nggak apa-apa. Cuman itu diikutkan lagu itu yang jadi masalah itu yang kemarin itu enggak tahu kemarin itu. Kemudian apalagi dengan niat dengan niat-niat yang kalau saya niat urusan Allah, kita tidak boleh prasangka buruk kepada siapapun. Kalau niatnya merendahkan untuk bahan guyonan, dosa haram. Adzan di Solo, di Blitar itu beda dengan adzan di Mekah ternyata ya. Sebab orangnya setengah ngantuk, misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, sah, nggak apa-apa adzannya tuh. Ya kan? Cuman kalau sudah dimain-mainkan dengan bentuk lagu itu jadi masalah. Lah kemarin dipermasalahkan oleh para ulama-ulama soleh itu apa? Karena Al-Quran itu diikutkan dengan lagu yang sudah ada. Jadi dalam Jawa itu ada nada-nada tertentu. Apakah eh, apa ya mana? Ya kayak itu loh tentang gula ada mau copat segala macam itu yang waktu kita belajar Jawa dan sekarang ini itu ada. Jadi ikut langgam-langgam tertentu. Lah langgam kan sudah ada bagaimana Al-Quran diikutkan langgam? Sudahlah kalau saya misalkan, sudahlah membaca surat Al-Fatihah dengan ragu Indonesia Raya. Ya nggak bisa. Eh, eh, eh, Al-Quran, enggak ya, berani saya nyontohkan Al-Quran. Ya nggak bisa, haram. Pasti panjang lebar, panjang pendeknya akan i, hilang. Lah kalau begitu salah. Cuman kalau membaca dengan mendatangkan tajwid-tajwidnya, karena ngelesan Cina, ya mesti ada dengung-dengungnya gaya Ci, Cina. Orang Jawa ya ada dengung-dengungnya gaya Jawa orang India juga begitu tapi mendatangkan tajwidnya jadi yang diutamakan tajwid pembacaan Al-Quran yang benar jadi kalau seandainya ada orang Jawa kok membaca Al-Qur'annya kok ada nada Jawanya karena memang lesannya lesan ja, Jawa asalkan dipenuhi tajwidnya ya tidak ada masalah itu. Cuman kalau ikut lagu yang sudah ada itu jadi masalah. Nanti yang dari sana lagunya manuk dadali kan kacau no. nggak bisa itu ya haram jadi jadi cara menyalahkan itu harus dibedakan dengan nada yang sudah ada atau lesan model Jawa maksudnya orang Jawa kalau di fase fase kan ikut Abdul Basit atau Somad ya nggak ketemu bisa sampai cekuan nanti nggak bisa karena lesannya bisa begitu jadi ya kayak tadi Bismillahirrahmanirrahim kulhu huwallahu ahad Allahus Somad karena orangnya sering uro-uro ya Allahu ahad Allahus somad nah ini ada ada lengkuk-lengkuknya Jawanya asalkan huruf-hurufnya dipenuhi satu hurufnya terpenuhi yang kedua tidak mengikuti modelnya orang fasik lah kalau mengikuti gayanya orang fasik ya itu jadi nggak boleh karena ikut mengangkat syiarnya orang fasik tapi kalau memang kebiasaan di kampung tersebut sebab sebetulnya kalau di Jawa itu banyak orang baca Al-Quran baca Asmaul Husna sendiri kadang-kadang Allahur Rahmanur Rahim Al-Malikul Kudus ya nah. lah orang Jawa mbah saya juga begitu dulu cuman memang ledahnya Jawa bukan main mah main lah ini orang kiroatnya bagus di panggung aneh-aneh ini jadi masalah lah kalau ini lesan Jawa asli begitu diuplek-uplek, kadang-kadang huruf Arab itu nggak bisa, huruf Jawa, orang Jawa tuh ngomong hak susah, al-kam jadinya. Orang Sunda hilang faknya. Biarpun perlu berlatih, tapi kalau bisanya begitu ya nggak salah. Cuman kalau sudah bisa, kenapa balik lidah Sunda yang nggak ada faknya? Allah lidah Jawa yang nggak ada haknya. Apalagi di Indonesia ini antara sin, shin, sot itu nggak ada beda. Kalau Arab ada sin, shin, ada begitu. Nggak bisa. Makanya maharijul huruf. Jadi kaidahnya membaca Al-Quran itu adalah yang pertama dipenuhi hak-hak huruf. Yang kedua adalah dipenuhi hak-hak hukum bacaan tajwid. Tentunya yang kedua adalah sesuai dengan kiro kiroah kiroah muktabaroh Nah, pun masalah lagu itu adalah asalkan tidak mengikuti orang fasik. Jadi tiga ini terpenuhi tidak mengikuti lagunya orang fasik, maka ya sesuai dengan dengan model tenggorokannya apa? Tenggorokan Jawa, Cina, Jepang ini. Sehingga ada satu imam dengan lahan-lahan India. Ada di India itu ada lahan khusus dan ternyata tidak ada masalah itu memang ada model gaya gaya Indianya. Sebab semua akan terpengaruh dengan budaya lingkungannya. Tapi bukan lagu yang sudah ada, kemudian Al-Quran diikutkan lagu. Itu hukumnya adalah haram. Kenapa? Pasti nanti mau dipanjangin. Karena lagunya belum beres. Pancasila sudah mana gitu ya? Qurannya jadi panjang lagi nanti. Jadi tidak boleh ya Al-Quran jangan diikutkan dengan lagu. Tapi membaca Al-Quran dengan dengan lesan Arab itu maknanya apa? Penuhi hak-hak hurufnya asalkan tajwidnya benar ingat hak huruf hak ilmu bacaan tajwid tidak bertentangan dengan kiroah kiroah yang mu'tabarah kiroah sab'ah kemudian setelah itu apa kalau ada lagunya pun bukan melupakan syiarnya orang fasik bukan syiarnya orang orang fasik lagi dulu. lagu biasaan di kampung orang Jawa orang ini ya itu nggak ada masalah tapi kalau sudah diikutkan dengan lagu kemudian huruf coba kalian perhatikan banyak yang double kalau harus lamnya panjang karena harus ikut eh, ikut gongnya nanti ini <laughs> ini nggak ketemu sudah ini betul-betul beda dan kita menemukan dengar orang-orang kampung orang Jawa yang membaca membaca apa Al-Quran tapi tidak main-main karena memang lidahnya lidah lidah Jawa tapi tidak ada makhoritnya yang keluar eh, tidak ada makhoritnya yang berselisih tajwidnya dipenuhi itu saja kok idahnya sebab tidak tugas kita menghukumi si A si B tapi bagaimana kita membuat kaidah ingat makharijul hurufnya sesuai bagi yang mampu tentunya bagi yang tidak mampu ya semampunya bagi yang mampu mengeluarkan makharij makhraj hurufnya sesuai dengan semestinya kok tidak maka jadi salah yang ngerti tajwid gak pakai tajwid jadi salah ya kemudian membaca selain daripada kiroah sab'ah ada sebagian yang mengatakan kalau yang ke sepuluh sepuluh kiroah masih ada mungkin tapi sab'ah ini yang sudah jelas-jelas Kira sab'ah tidak boleh keluar dari kira sab'ah. Kira sab'ah itu adalah yang selama ini di yang muktabar dalam dunia Ah. Kemudian setelah itu apa? Lagunya pun bukan merupakan lagunya orang-orang fasik. Maka ini akan menjadi boleh seseorang menyenandungkan membaca Al-Qur'an termasuk lidahnya masing-masing dan sangat beda. Dan coba kita mendengar coba buka Cina. Bagaimana orang Cina membaca Al-Qur'an? Kecuali di saat mereka belajar tentang gurunya, guru dari Arab sehingga bisa membaca seperti Abdul Basit, Abdul Somad. Seperti Syekh ini, Syekh ini. Itu. Seperti dulu di Indonesia ada misalnya Muammar dan seterusnya. Itu kan ngikuti lidah di Arab. Ya itu semestinya seperti itu. Cuman maksudnya, kalau ini tidak dijelaskan begitu, nanti ada orang kota ngamuk dengan orang kampung, bapak-bapak, kakak, ya bismillah. Itu, wah salah, itu nggak boleh. Ini lidah Jawa itu. Nanti tambah berantem kita umat ini Sebab di kampung memang orang tidak pernah belajar tahsin kiraan, tidak pernah bahasa apa, tidak pernah belajar lagu-lagu. Ya orang di kampung ya seperti itu. Jangan sampai nanti kita pengen membela tapi telah menghancurkan Om umat. Cuman yang kemarin jelas karena diikutkan lagu itu salah. Harus jelas itu yakin. Tapi kok idahnya begitu asalkan tajwidnya dikeluarkan, makhorijnya dikeluarkan, ikut kiro asap ah, kemudian setelah itu apa? Lagunya bukan biasa yang disenandungkan oleh orang fasik. Maka itu boleh saja. Selesai. والله أعلم بصواب